Al-yawma nakhtimu ala afwahihim وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون pada hari di mana mulut-mulut terkunci dan tangan berbicara serta kaki menjadi saksi atas apa yang kita lakukan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita memberikan perlindungan kepada kita pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Yauma la dillah ya- yauma yudilluhum di mana pada hari tidak ada perlindungan kecuali Allah yang melindunginya yaitu pada hari kiamat ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah melanjutkan kajian dari kitab kesitun Nufus kita sudah membahasnya pada sebelumnya bahwa pengaruh-pengaruh dari perbuatan dosa yang kita lakukan pertama Allah akan membalikkan hati orang yang suka berbuat dosa. Yang kedua akan terjadi kesepian antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang suka berbuat dosa akan meremehkan perbuatan dosa itu. Dan Allah akan menghinakan orang-orang yang suka berbuat dosa dan apabila Allah menghinakan orang tersebut maka tidak ada yang bisa memuliakannya wa man yuhinillah fama lahu min mukrim Allah yaf'alu ma yasha apabila Allah barang siapa yang Allah hinakan maka tidak ada baginya orang-orang yang memuliakannya sesungguhnya Allah melakukan apa yang dia kehendaki di samping itu orang yang suka berbuat dosa akan diwarisi kehinaan, diberikan kehinaan وجعل وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري Nabi SAW bersabda akan dijadikan kehinaan dan kecil bagi orang-orang yang menyelisihi urusanku. Kemudian akan disempitkan dadanya dan akan diberikan kegelapan di dalam hatinya. Berikutnya adalah Hirmanu Nurul Ilm akan dihalangi orang tersebut dari cahaya ilmu. Ketahuilah bahwa ilmu akan bisa dicapai oleh seseorang apabila orang tersebut dekat dengan Allah, apabila orang tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Takutlah kepada Allah maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Ikhwan Fiddin Rahimani wa Rahimakumullah Apabila takwa merupakan sebab di antara sebab yang terbesar seseorang bisa mendapatkan ilmu maka sebaliknya meninggalkan ketakwaan merupakan sebab seseorang jauh dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Artinya Seseorang yang suka berbuat maksiat, seseorang yang suka berbuat dosa akan jauh dari ilmu, sulit untuk mendapatkan ilmu. Bagaimana Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan syakautu ila waqi'in suwa hibbi wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yu'da li'asi. Aku mengeluh kepada wakil, yaitu kepada guru beliau tentang jeleknya hafalanku dan beliau memberikan petunjuk kepada aku agar meninggalkan maksiat dan beliau memberitahukan kepada aku bahwa ilmu merupakan cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang suka berbuat maksiat Ikhwan fitil rahimani wa rahimakumullah Akibat dari perbuatan dosa yang akan dialami seseorang dalam kehidupan dunia ini sangatlah banyak dan sangatlah banyak akan terhalang dari berbagai macam kebaikan dan kalau ia biarkan dirinya berkubang dalam perbuatan dosa naudzubillah min dalik akan berakhir kepada penyesalan di antara akibat yang akan diterima oleh orang yang suka berbuat dosa adalah sulit untuk mempelajari ilmu. Sementara ilmu merupakan kunci dari kebaikan. Karena kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, Allah akan memudahkan kepadanya memahami agama ini. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menghendaki kepadanya kebaikan, maka Allah akan memudahkan padanya untuk memahami agama ini. Sekarang masing-masing kita introspeksi sudah berapa lama kita mempelajari ilmu? Sudah berapa lama kita mengkaji ilmu ini? dan sejauh mana ilmu sudah kita dapatkan. Sulit bagi seseorang memahami agama, artinya dia terhalang dari kebaikan. Dan hakikat dari ilmu adalah al-amal. Hakikat dari ilmu Samratul ilm al-amal Bagaimana penjelasan para ulama Di antaranya Muhammad bin Salam Taimin Dan Abdullah bin Abbas mengatakan Laisal ilmu anta hadis Walakin ilmu an kasatul khasyah. Bukanlah ilmu itu banyaknya ngomong, akan tetapi ilmu banyaknya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang jauh dari Allah, orang yang tidak bertakwa kepada Allah akan dijauhkan dari ilmu. Dan orang yang dijauhkan dari ilmu berarti dijauhkan dari kebaikan. Oleh karena itu, jangan padamkan hati kita dengan perbuatan maksiat ketika Imam Malik melihat muridnya Imam Syafi'i rahimahum rahimahumullah dan beliau kagum dengan kecerdasan Imam Syafi'i kagum dengan kecerdasan Imam Syafi'i dan beliau mengatakan ini Allah qad alqa ala qalbika aku melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyinari hatimu. Fala tutfi'hu bidulmatil maksiyah, maka jangan kau padamkan cahaya hati tersebut dengan perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat akan menghalangi banyak kebaikan. Terhalang seseorang dari mempelajari ilmu, akan sempit dadanya, terhalang dari berbagai macam perbuatan ketaatan. Sebagaimana ulama mengatakan kam min nadratin mana'at qiyamalaila berapa banyak dari pandangan yang diharamkan menghalangi seseorang dari qiyam lail wa kam min aklah mana'at qira'ata suratin berapa banyak banyak makan kesenjangan menghalangi seseorang untuk membaca Al-Quran satu surah dari Al-Quran maka ikhwan fitil rahimani wa rahimakumullah kalau seandainya perbuatan dosa itu tidak memiliki akibat, maka perbuatan dosa itu akan menghalangi orang dari berbuat, berbuat taat kepada Allah. Bagaimana penjelasan Ibnu Qayyim seandainya perbuatan dosa itu tidak menyebabkan keburukan, namun dia akan menyebabkan terhalangi terhalangnya seseorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian berikutnya. Ibn Jauzi mengatakan, Rubbama ra'a al-'asi salamata badanihi wa malih, fadhanna anna la uqubata. Bisa jadi orang yang suka berbuat maksiat itu melihat badan dan hartanya selamat dari akibat perbuatan dosanya dan dia menyangka tidak ada akibatnya. Adapun wa ghiflatuhu amma uqiba bihi uqubah. Maka lalainya dia dari akibat dari perbuatan dosa merupakan akibat itu pula. Artinya ketika seseorang lalai dari melakukan ketika melakukan perbuatan dosa dia lalai bahwa orang yang melakukan perbuatan dosa itu mendapatkan siksa maka lalainya ia merupakan siksa sebenarnya. Ketika orang melakukan perbuatan dosa, maka dia akan terhalang dari melihat sesuatu bahwa perbuatan dosa itu akan berakibat dan dia akan selalu merasa bahwa aku meskipun melakukan dosa tidak terjadi sesuatu pada diriku maka ketika dia memandang seperti itu itu merupakan akibat dari perbuatan dosanya itu. Kemudian berikutnya adalah annaha tudfi'u fil qalbi naral ghairah bahwa perbuatan dosa itu akan memadamkan ghairah yaitu kecemburuan akan memadamkan api kecemburuan di dalam hati. Seseorang yang hatinya bersih, hatinya bersinar yang disebabkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan ghirah, kecemburuan yang sangat besar, kecemburuan terhadap agama ini. Ketika istrinya tidak melakukan ketaatan kepada Allah, hatinya cemburu. Ketika anaknya melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, hatinya cemburu. Namun apabila seseorang tersebut sudah berbuat maksiat, maka dia akan merasakan sesuatu yang biasa ketika istrinya meninggalkan sholat akan merasakan suatu hal yang biasa ketika istrinya telanjang menusuk membuka auratnya akan merasa biasa dan seakan-akan tidak terjadi sesuatu pada dirinya ketika istrinya sana kemari melakukan perbuatan maksiat karena apa? karena dia juga berbuat maksiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang yang paling cemburu dan beliau mengatakan atak jahuna min ghairati sa'ad la ana aghyar minhu wallah aghyar minni. Kalau Bukhari wa Ahmad. Kalian kagum dengan cemburunya Sa'ad? Sungguh aku lebih cemburu daripada Sa'ad. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih cemburu daripada daripada diriku. Maksudnya apa? Ibnu Qayyim mengatakan kullama istaddat munabasatuhu lid-dunub ukhrijat min qalbihi al-ghairah ala nafsihi wa ahlihi wa nas selama bertambah orang tersebut melakukan perbuatan dosa maka akan dikeluarkan kecemburuan dari dalam hatinya cemburu kepada dirinya, kepada keluarganya dan juga kepada orang lain maksudnya apa? semakin banyak seseorang berbuat dosa maka semakin kecil bagi dirinya ya, kecemburuan ketika melihat dirinya berbuat dosa dia tidak merasa ada sesuatu yang terjadi pada dirinya ketika keluarganya melanggar perintah Allah dia tidak merasakan bahwa telah terjadi sesuatu yang besar pada keluarganya ketika keluarganya tidak menjalankan perintah Allah maka dia merasakan bahwa itu hal yang biasa dan tidak terjadi kegelisahan kepada dirinya. Apalagi kalau hal itu terjadi kepada orang lain. Namun bagi orang yang taat kepada Allah, hatinya akan merasa sakit ketika dia melakukan keburukan. Hatinya merasa cemburu ketika maksiat merajalela di masyarakatnya. Hatinya merasa gelisah ketika perbuatan bid'ah merajalela di masyarakatnya perbuatan maksiat merajalela di masyarakatnya dan dia akan mengadakan upaya-upaya bagaimana hal tersebut bisa terhindar baik dari dirinya, dari keluarganya maupun dari orang lain. Dan apabila rasa cemburu tersebut dibiarkan, ya, akan melemahkan hatinya. Bahkan la yastabih ba'da dzalika al-qabih La min nafsi wa la min ghairi kata Ibn Qayyim. Bahkan dia tidak akan melihat sesuatu yang buruk sebagai suatu keburukan. Baik apa yang terjadi pada dirinya atau pada orang lain. Wa idza wasala ila hadal had faqad dakhala fi babil halak. Apabila orang sudah pada kondisi seperti itu, maka dia sudah berada di ujung kehancuran. Artinya kalau seseorang sudah tidak menganggap keburukan sebagai sebuah keburukan istrinya membicarakan kejelekan aib orang lain dia biarkan istrinya membuka auratnya dia biarkan istrinya meninggalkan sholat dia biarkan tidak dianggap sebagai sesuatu yang buruk coba kita perhatikan bagaimana pada zaman sekarang ini orang-orang yang memakan harta riba dianggap sebagai satu kehormatan bahkan mereka berlomba dan berburu untuk mencapai hal yang riba tersebut Padahal harta riba merupakan harta yang buruk. Harta riba merupakan sesuatu yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa yang paling ringan dari riba adalah seperti seorang yang menzinai ibunya. Perhatikan. Harta riba, dosa riba yang paling ringan adalah seperti orang yang tidur bersama ibunya, menzinai ibunya. Tapi kita perhatikan pada zaman sekarang, Orang berlomba-lomba untuk memburu harta riba. Tidak menganggap keburukan sebagai keburukan. Bahkan sebaliknya, menanggap, menganggap perbuatan yang buruk sebagai sesuatu yang mulia. Na'udzubillahi min dhalik. Kenapa? Sebagaimana tadi kata Ibn Qayyim, hatta la yastabih ba'da dhalikal qabih la bi min ghairi. Bahkan dia tidak akan menganggap buruk sesuatu yang buruk atau bahkan sebaliknya. Maka beliau mengatakan wa katsiru min haula la yaqtasir ala adam al istikbah bal yuhassin al-fawahish wa dhulm li ghairihi wa yuzayyinuhu lahu wa yad'u ilayhi wa yuhsuhu alayhi wa yas'a fi tahsilih bahkan banyak dari manusia itu dari mereka yang suka berbuat maksiat apa tidak terbatas ada bin istiqbah, tidak terbatas menganggap sesuatu yang buruk itu buruk bahkan yuhassin al-fawahish wa dzulm li bahkan menganggap sesuatu yang buruk itu adalah al-fawahish menjadi sesuatu yang baik coba kita perhatikan sudah jelas itu pelacur sudah jelas itu perzinahan masih dikatakan apa masih dikatakan dengan bahasa yang baik yaitu PSK pekerja seks komersil coba perhatikan pekerja seks komersil kenapa tidak dikatakan pelacur kenapa begitu karena sudah menumpuk perbuatan dosa yang dilakukan sudah dianggap biasa sehingga ketika ada perbuatan buruk, perbuatan dosa, tidaklah dianggap buruk, tapi dianggap baik. Coba kita lakukan, kita lihat harta riba yang diberi dengan istilah bunga, di mana bunga itu merupakan apa? Simbol dari sesuatu yang harum. Dan banyak yang memburunya orang-orang yang berpakaian rapi. Karena apa? Menyambut, karena apa dianggap sebagai sesuatu yang baik jadi kalau orang sudah melakukan dan terbiasa melakukan perbuatan dosa, ya, tidak hanya tidak mau mengatakan yang buruk adalah buruk, tapi sebaliknya tidak hanya diam, tapi dia akan melakukan atau mengatakan bahwa itu perbuatan baik serta menghiasi sehingga riba yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu bahwa itu adalah yang paling ringan dari dosa riba seperti menzina ibunya. Tapi apa dikatakan itu adalah bunga. Sementara bunga merupakan simbol yang harum, simbol yang baik. Itu namanya tazim. Wa yuzayyinuhu lahu menghiasi perbuatan jelek tersebut. Riba dikatakan bunga, wa yad'uhu ilaih dan mengajak kepadanya, wa yuhsu alaih serta mendorong kepadanya waris universitas ini serta berupaya untuk mendapatkannya coba perhatikan ikhwan fitin rahimani wa rahmakumullah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan suara ini sampai kepadanya kita benar-benar sudah membuktikan apabila perbuatan dosa sudah merajalela dan menguasai seseorang maka akan hilang kecemburuan pada dirinya terhadap agama ini kecemburuan kepada dirinya ketika dia melakukan dosa, kecemburuan kepada keluarganya ketika mereka melakukan dosa, kecemburuan kepada kaum muslimin ketika maksiat merajalela. Bukan hanya diam untuk tidak mengatakan yang jelek itu jelek, akan tetapi sudah terbalik mengatakan yang jelek sebagai suatu kebaikan, mengatakan yang hina sebagai sesuatu yang mulia, sudah jelas sebagai pelacur masih dikatakan sebagai pekerja komersil. Seandainya itu dikatakan sebagai pelacur, mungkin orang akan mudah untuk mendekatinya atau melakukannya. Tapi karena sudah perbuatan dosa dilakukan dan sudah tidak ada ghirah, tidak ada roh tidak ada kecemburuan dalam hatinya, maka sesuatu yang jelek dikatakan yang baik. Walihada kanat dayus akhbatal khalqillah wal jannatu alaihi haram. Oleh karena itu, ad-dayyus merupakan seburuk-buruknya makhluk Allah dan surga diharamkan kepadanya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun la yadkhuluna al-jannah wa la yandurullah Allah yawm al-qiyamah al aku walidayh wal mar'atul mutarajilatul mutarajjilatu al rijal dayyus Dawud dan yang lainnya. Tiga orang tidak masuk surga dan tidak oleh Allah dengan pandangan rahmat dari kiamat. Yang pertama adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua adalah wanita yang menyerupai laki-laki. Dan yang ketiga adalah ad dayus Siapa dia? Alladzi la yugharu ala ahlih. Kepala rumah tangga yang tidak memiliki kecemburuan kepada keluarganya. Anaknya sudah mencapai usia yang seharusnya melakukan sholat dibiarkan Anaknya yang seharusnya sudah usia menutup auratnya dibiarkan telanjang. Anak perempuannya dibawa oleh laki-laki yang bukan mahramnya, dibiarkan begitu saja bahkan di dan didukungnya. Naudzubillahi min dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tentunya bapak dan ibu tidak akan rela dan tidak akan tega anak-anak perempuan dibikin permainan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab dibuat permainan oleh laki-laki yang kurang ajar, disinai, hamil di luar nikah, kemudian menuntut agar nikahi, tidak tidak dinikahi, bahkan disiksa, dipukul, bahkan dibunuh, dan sudah banyak terjadi. Sudah cukup bagi kita bukti. Sehingga jangan sampai kita menunggu giliran. Oleh karena itu tingkatkan kecemburuan dalam agama ini, tingkatkan kecemburuan dalam hati kepada agama ini, kepada kita diri masing-masing, kepada keluarga dan kepada masyarakat. Sehingga ketika kita melihat perbuatan maksiat, melihat perbuatan tidak amarah jalan di masyarakat, harus ada kecemburuan dalam hati, jangan sampai ini terjadi, jangan sampai ini meluas. Apa yang bisa kita lakukan? Kemampuan apa yang bisa kita berikan? Hanya mampu untuk mengatakan bahwa ini perbuatan buruk, katakanlah selama itu mampu dan tidak menimbulkan kemudaratan. Yang bisa mampu dengan hartanya, lakukan dengan hartanya. Yang bisa mampu dengan kekuasaannya, lakukan dengan kekuasaannya. Dan yang mampu dengan ilmunya, lakukan dengan ilmunya. Maka kita ambil bagian agar kecemburuan di dalam hati kita berkembang dan merekah dan ini akan membawakan kebaikan kepada diri kita. Namun kalau itu tidak ada, maka kata Imam Qayyim tunggulah saat kehancurannya ya maka kehancuran yang akan terjadi kemudian berikutnya saudara sekalian pendengar roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala akibat buruk dari perbuatan dosa yang saya dialami oleh orang dalam kehidupan dunia ini adalah berhabur haya alladhi huwa madat hayatil qalb sirnanya rasa malu di mana rasa malu itu merupakan unsur kehidupan bagi hati Coba kita perhatikan mengapa wanita-wanita muslimah mereka mempertontonkan awatnya karena tidak ada rasa malu. Kenapa orang-orang demikian mudah mudahnya menipu orang lain? Karena tidak adanya rasa malu. Kenapa orang-orang suka dengan korupsi? Padahal sudah dijelaskan bagaimana akibat yang akan ditanggungnya. Negara memberikan hukuman demikian kerasnya namun coba perhatikan, justru berlomba-lomba mereka untuk mencari kesempatan korupsi. Bukankah demikian? Kita perhatikan bagaimana dijelaskannya tentang riba. Tapi mereka memburu dan memburu. Kenapa? Karena sirnanya rasa malu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna mimma adrakan nas min kalam kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fatna ma syi'ta. Rawahu Muslim. Sesungguhnya di antara perkara-perkara perkataan kenabian yang diketahui oleh manusia pertama kali adalah apabila engkau tidak memiliki rasa malu maka berbuatlah semaunya. rawahu Bukhari, hadis sahih dari Imam Bukhari. Maka rasa malu ini ketika sirna pergi dari seseorang maka bisa dia dia bisa melakukan apa yang dia mau mencuri menipu berzina tabarruj yaitu berdandan keluar dari rumah menghiasi dirinya mencat mukanya bau harum menyebar dicium oleh laki-laki yang dilaluinya semuanya apa? Karena larinya seseorang dari rasa malu. Membicarakan aib-aib orang lain di depan saudaranya, semuanya karena apa? Sirnanya dan hilangnya rasa malu. Maka Muqayyim juga mengatakan An-Nabdunu Tud'iful haya minal abd Bahwa perbuatan dosa itu akan melemahkan rasa malu kepada seseorang Coba kita perhatikan bahwa ada seseorang yang terang-terangan berbuat maksiat di depan orang lain. Ada seseorang yang minum minuman keras di depan orang lain. Sudah dikatakan bahwa rokok itu haram. Bahkan dia menantang rokok di depan umum. Kenapa? Karena tidak ada rasa malu. Kenapa? Karena al-haya lari darinya. Maka ketahuilah rasa malu merupakan dari iman. Kalau orang lepas dari rasa malu, maka keimanannya berkurang darinya. Sejauh perbuatan dosa yang dilakukan, sejauh rasa malu sebesar apa dia lepas dari dari dirinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al iman bid'an wa sittuna أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه إيمان memiliki 70 cabang yang paling mulia, yang paling utama adalah La ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menyikirkan gangguan dari jalan dan rasa malu merupakan bagian dari iman. Oleh karena itu mari kita tingkatkan rasa malu ini sehingga kita malu berbuat dosa di depan orang. Kita malu berbuat dosa di keramaian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afa illa mujahirin." Sebenarnya setiap umatku itu dimaafkan kecuali orang yang menampak-nampakkan perbuatan dosanya tanpa malu-malu. Dan biasa dan disebutkan di sini bahwa kenapa orang itu tidak memiliki rasa malu karena perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan sehingga lalilah rasa malu darinya. Dr. Ahmad Farid beliau mengatakan wa idza alimta dzalik فلا تتعجب مما وصل إليه حال المسلمين اليوم min illati haya'in nisa. Kalau kau tahu hal yang demikian ini yaitu sudah tidak ada rasa malu, maka jangan heran bahwa keadaan kaum muslimin pada sekarang ini ya hilangnya rasa malu sedikitnya rasa malu dari kaum wanita wazhabi ghairatir rijal dan hilangnya cemburu seseorang coba kita perhatikan ya seorang suami yang membonceng istrinya dengan celana pendek dipamerkan kepada semua orang. Kenapa? Karena tidak ada rasa malu. Coba kita lihat bagaimana hilangnya rasa malu, rasa ghirah, cemburu. Istrinya dicium oleh orang lain di depan dirinya. Subhanallah. Berangkulan di depan dirinya. Hatta yardur rajul bitabarruj zaujatihi wa bnatihi wa ukhtihi sehingga seseorang itu rela melihat istrinya berdandan seperti pedandanan jahiliyah anak perempuannya saudara perempuannya tidak ada cemburu sedikit pun dan ini sudah terjadi pada kita dan kalau di kita tidak hanya sesudah itu duduk ya, duduk-duduk di depan rumah tanpa malu seorang wanita hanya dengan celana pendek. Seorang wanita hanya dengan pakaian baju ketat seperti itu dan dianggap sebagai baju kebesaran dan seterusnya. Ya. Bagaimana istrinya, anak perempuannya, saudara perempuannya bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya semua tanpa malu-malu. Karena apa? Karena tidak ada rasa malu. Ya. Mengikuti cara-cara orang-orang di luar Islam. Ya. Bahkan beliau mengatakan di sini, "Wa min madahiri dzalika kadzalika al-ajza al-khabitha min at-tilfas wal video alladhi yudkhiluhu al-muslim baytahu yurabbi bihi zawjatahu wa banatihi 'ala al dan diantara tidak ada yang malu adalah banyak kaum muslimin yang memasukkan televisi ke rumahnya, video ke rumahnya. Sekarang sudah bukan hanya video lagi, sudah macam-macam di mana anak-anak dan istrinya dididik dengan acara-acara yang itu acara tersebut mendorong orang untuk melakukan perzinahan. Maka kalau sudah tahu anaknya berzina, sudah tahu anaknya hamil, baru teriak-teriak menangis seorang ibu apakah menunggu seperti itu ada sebagian ibu ah tidak mungkin anak saya untuk melakukan itu bagaimana mungkin orang menikah sebelum mengenal satu dengan yang lain harus kenalan dulu dengan pengertian kenalan di sini berduaan dibawa ke sana kemari ketika sudah hamil di luar nikah seorang ibu teriak-teriak ya dan naudzubillah sudah berapa banyak korban wanita yang dizinai, hamil di luar nikah, kemudian pada akhirnya dibunuh oleh laki-laki yang menzinai. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi putri-putri kita, melindungi anak-anak kita yang laki-laki jangan sampai menzinai, yang perempuan jangan sampai dizinai, melindungi saudara-saudara kita perempuan. Maka ketahui wahai saudara-saudara sekalian, Anda ibu Anda perempuan anda memiliki anak perempuan, Anda memiliki adik, kakak perempuan. dalam sekali-kali Anda menzinai wanita karena ketahuilah al jazaa min jinsil amal bahwa perbuatan itu akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Kalau kita berbuat baik, insya Allah dibalas kebaikan. Kalau buruk, maka tunggulah akibatnya. Kalau kita tidak minta ampun dan kembali serta menyesal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan, pendengar roja dimanapun saudara berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita, yaitu kekuatan untuk segera mohon ampun dari perbuatan dosa, jangan biarkan kita terlilit dan berkubang dalam perbuatan dosa, karena akibat-akibat perbuatan dosa yang akan dialami oleh seseorang di dunia, di antaranya adalah hilangnya rasa malu, di antaranya adalah akan dihalangi dari berbuat ketaatan kepada Allah. Terpadamnya rasa cemburu dalam hati dan juga dihalangi dari cahaya ilmu. Barangkali sampai di sini dulu. InsyaAllah kita akan lanjutkan dan saya kembalikan kepada Al-Ah Al-Fadil Umar Hafizahullah Ta'ala. Boleh Nah, Ustaz. Jazakumullahu khairan atas ah, materi yang antum sampaikan di sore hari ini Ustaz. Dan selanjutnya kita akan buka sesi soal jawab bersama para pendengar kita. Akan tetapi sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu Ustaz. ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر saja Radio Dakwah Alusunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar semua. Alhamdulillah sudah kita ikuti satu kajian dan pemaparan yang disampaikan oleh guru kita Al Ustaz Mahfud Umri LC Hafizullah taala dari pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus dan kali ini kami kembali akan buka sesi soljab untuk Anda semua yang ingin bertanya seputar permasalahan yang dibahas oleh beliau. Dan untuk yang pertama kita akan angkat dulu dari pesan singkat Ustaz. Iya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustaz, apakah perbedaan antara dosa dan maksiat itu apakah mempunyai arti yang sama? Silakan Ustaz ya maksiat adalah membangkang, pembangkangan maknanya ya seperti sabda Nabi ya kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Faqalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Ya, bahwa setiap umat masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tak kepada aku masuk surga. Uman asoni, orang yang membangkang, bermaksiat. Ya. Maksudnya membangkang, maka dia tidak berarti tidak mau masuk surga. Jadi maksiat itu adalah pembangkangan. Ya, ya dosa dan maksiat, dosa ya pengertian dari makna maksiat tersebut. Demikian Allah. Nah, Ustaz. Baik, selanjutnya kami akan angkat dari penelpon kita Ustaz untuk yang pertama dari Bekasi dengan Ummu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Uh, Ustaz, Anda pengen tanya mengenai jual beli. Uh, ketika kita menjual barang, kalau misalkan dua harga kan cash, sekian, kalau uh, tempo sekian, itu diperbolehkan dari Ustaz? Masalahnya yang takut sekali dengan penjualan takut riba gitu. Iya cukup umum ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Uh, ada pun penjualan barang ya dengan dua harga dalam pengertian kalau cash sekian, kalau kredit sekian, memang itu perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Nabi bersabda, sallallahu alaihi wasallam uh, ada hadis yang mengatakan nah Nabi sallallahu alaihi wasallam an iya, bai'ah fi bai'at fi bai'atain bahwa Nabi melarang ya melarang de, eh, dua jual beli, satu jual beli dengan uh, dua akad gitu. Yaitu kalau cash sekian, kalau kredit sekian. Nah, ini sebagaimana uh, sebagian ulama mengatakan tidak dibenarkan. Namun sebagian ulama membolehkan seperti ulama hadis al tirmidzi juga mengatakan seperti itu bahwa yang dimaksud dengan apa namanya dua akar dalam satu jual beli itu adalah kalau orang itu menjual barangnya dengan harga cash sekian, kemudian dengan kredit sekian, lalu orang itu sudah menentukan pilihannya, maka berarti bukan termasuk larangan tersebut. Ya, dan hari ini juga dibawakan pendapat itu oleh uh, para ulama ya Saudi seperti saya Aziz bin Ubaid dan juga Muhammad bin Salih dan yang lainnya. Maka di sini termasuk perkara yang diperselisihkan ya dan uh, dari dahulu sampai sekarang seperti itu ya maka kalau misalkan kesekian dan kali sekian ya itu perkara yang diperselisihkan demikian Allah. Nah, Baik, selanjutnya kami akan angkat kembali penelpon kita di Jebitung dengan Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, silakan uh, Pak Heri. Uh, Anda mau nanya nih, ada undangan walima, cuman kita tahu bahwa apa pernikahan itu berdasarkan apa karena karena apa hasil perjinahan itu gimana? Apakah kita boleh menghadiri apa undangan itu Ustaz? Iya, mm -mm, paham. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Ustaz. Uh, eh, adapun orang yang sedang hamil ya itu tidak boleh ditiduri ya sebagaimana Nabi SAW bersabda ya la tudha al-hamil hatta la la tudha al-hamil hatta tabo tidak boleh seorang hamil ditiduri sampai dia melahirkannya ya maka kalau dia uh, hamil kemudian dinikahi itu juga ulama berpendapat yang pasti di ketika seorang hamil itu dinikahi oleh yang hamilnya ada yang mengatakan boleh ada yang mengatakan tidak boleh karena dia ketika hamil ya bukan dalam pernikahan yang sah artinya itu dengan zina ya, dan meskipun dengan zina ketika hamil tidak boleh di, ditiduri demikian maka bagaimana menghadiri itu ya lebih baik tidak menghadiri ya biar orang-orang yang begitu kapok dan jerah untuk tidak melakukan seperti itu demikian Allah alam. Nah, Terima kasih Ustaz atas jawabannya dan selanjutnya kami angkat kembali melalui pihak telepon dengan Umu Alifia di Pondok Kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Umu. Mau nanya Ustaz, kalau di perusahaan kami saya itu kan dapat macam jaminan perusahaan eh, buat karyawannya. Nah itu boleh dipakai nggak? Soalnya kan asuransi juga jadi jaminan kesehatan dari perusahaan gitu. Syukran. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, ya dilihat dari apa namanya proses bisa ada jaminan itu seperti apa. Ya kalau memang prosesnya atau sumbernya dari yang halal, maka tidak mengapa untuk diambil. Namun kalau sumbernya dari yang haram, ya misalkan itu tadi e, dari uang yang diberikan dari gaji dipotong sebagian, ya kemudian kalau ketika ada sakit kemudian diambil ya alias asuransi asuransi kesehatan maka asuransi dalam hal ini ya eh, apa namanya banyak praktek-praktek yang di luar syar'i karena di situ ada klaim dan seterusnya di situ lebih kepada riba dan uangnya kadang ditaruhkan di bank ya dan bercampur dengan bunganya di situ Allah alam maka hal ini lihat dari sumbernya kalau memang sumbernya dari perkara yang tidak sesuai dengan syaratnya alias dari harta riba maka ya tinggalkan demikian aku Nah Ustaz Baik Ustaz kita akan angkat dari pesan singkat yang kedua dari Umu Dianik di Jakarta Timur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Assalamualaikum Ya Ustaz saya mau bertanya ada seseorang yang telah banyak berbuat dosa dan dia selalu membuat maksiat dan berzina bahkan dia mencuri tapi sekarang dia sudah bertobat, tapi dia mengalu malu mengatakannya kepada suaminya apa yang telah dia perbuat dan takut dan juga kepada orang yang telah mengambil hartanya. Pertanyaannya, apakah boleh seorang tersebut beramal atas nama orang lain yang telah dia ambil, yang telah dia ambil hartanya? Dan bagaimanakah sikapnya terhadap suaminya? Apakah dia memberitahu kelakuannya selama ini atau tidak? Dan mm, mohon dijelaskan. Terima kasih. Silakan Ustaz. Iya. Adapun hak orang lain memang ketika sudah dicuri itu harus dikembalikan. Ya, dikembalikan. Namun ya tidak boleh malu karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Maka naflahu matlamatun li akhihi falyatahallalha minhu." Rawahu Bukhari. Barang siapa yang melakukan kezaliman kepada saudaranya, maka hendaklah dia minta dihalalkan. Ya, baik itu darah, harta maupun harga diri. Eh, la yahillu malu la amti binafsihi. Rawahu Ahmad tidak halal harta seseorang kecuali dengan kerelaannya. Maka kalau dia ngambil hartanya, ya ngomong bahwa saya dalam mengambil saya kembalikan. Ya, jangan malu-malu. Tapi tidak perlu ngomong sama yang lain yang tidak tahu. Ya. Adapun perbuat kesalahan ngomong pada suaminya, ya, ya apa namanya sudah tutup antara dia dengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau itu apa ya istilahnya termasuk penipuan ya ini perkara yang serius ya coba tanyakan kepada ustadz yang lain ya karena ada sebagian orang itu dia berzina naudzubillah min dalik kemudian menikah dengan seorang laki-laki yang tidak ngerti gitu loh ya. Hmm. Oh, dia sudah pernah berzina, coba tanya kepada unsur yang lain, ya. Karena itu pada unsur penipuan, ya. Kalau misalkan laki lagi tahu, ya, tidak tidak mau, maka dia berhak untuk menolak. Tapi kalau dia rela, nggak ada masalah. Demikian. Namun di antara penipuan dan membuka membuka aibnya, ya. Hmm. Allah alam. Kalau saat terjadi pada saat sudah menikah dengan dengan laki tersebut, bagaimana saat? Nah itulah ya. Kalau terjadi kan di sini kalau suaminya itu menganggap dia sebagai gadis atau perawan ya hmm. ternyata dia sudah pernah berzina itu penipuan hmm. ya sementara bagaimana apakah ini perlu diungkap ini saya belum bisa menjawab antara uh, sebagai penipuan ya atau membuka aib karena orang yang menikah ini ya, harus ngomong tentang dia bahwa dia jadi atau apa itu harus suaminya harus tahu begitu demikian hmm. Allah Allah Nah. tanyakan kepada yang ya. Nah, Ustaz, nah. Baik, berikutnya kembali kami angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ustaz. Barakallahu. Ustaz, bolehkah seorang ikhwan berteman itu dengan teman bisnisnya yang merupakan seorang ahwat yang umum? Uh, ahwat yang umum Ustaz, yang bukan mahramnya, padahal ikhwannya sudah memiliki banyak anak dan si ahwatnya yaitu teman bisnisnya ini belum menikah. Lalu apakah anak sebagai istrinya Eh, masa cemburu apakah ini satu yang salah padahal selama ini suami anak sudah lama belajar ngaji dan juga sudah belajar sunnah Ustaz silakan Ustaz iya ya apa maksudnya kalau tuh ya saudara perempuan ah, muslim. Uh, maksudnya ini Ustaz, uh, seorang wanita bisnis yang umum Ustaz, artinya dia bukan uh, orang yang sudah uh, memakai pakaian yang syar'i dan juga wanita-wanita umum pada umumnya set seperti ah, itu set. Iya, paham, iya, iya. Jadi begini ya selama dia muslimah ya akhwat kita itu cuman dia eh, beriman ya nafisul iman karena perbuatan maksiatnya maka bagaimana berbisnis dengan mereka? Ya gak ada masalah selama dijaga, selama bisnisnya barang yang halal dengan cara yang secara ini dan juga dihindarkan dari ikhtilaf, ya dihindarkan dari perkara-perkara yang bisa menimbulkan fitnah antara laki dan perempuan. Maka gak ada masalah ya berdagang dan berbisnis dengan siapa saja dengan orang kafir juga juga gak ada masalah boleh ya bahkan Nabi juga bermuamalah dengan orang kafir demikianlah Umar. Ya, Ustaz. Ya. Nah, baik sel selanjutnya kembali kami angkat dari pesan singkat kembali. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Friendly di Bogor, bagaimanakah agar kita dapat menjaga rasa malu dari kondisi lingkungan sekitar kita yang tidak mampu berbuat atau tidak mampu menunjukkan rasa malunya? Syukur Ustaz, silakan Ustaz. Iya, bagaimana kita bisa mengembangkan itu maka ini memang perlu biah perlu lingkungan artinya itu kalau kita berada pada lingkungan seperti itu jangan jangan kita um, berdiam diri kita harus mencari lingkungan seperti majelis ilmu datang ke majelis ilmu ya sehingga apa sehingga kita memiliki rasa malu kalau itu perbuatan dosa karena almarhu ala dini khalilih Falyanzur ahadukum man yukhalil kata Nabi seseorang itu tergantung kepada agama temannya ya maka perhatikan dengan siapa kamu berteman kalau kita berkawan dengan orang yang sudah bermaksiat akhirnya kita pun juga akan tidak malu-malu untuk melakukan perbuatan maksiat itu karena apa? karena merasa ada temannya ya. demikian kalau kita berteman dengan orang yang yang suka berbuat ketaatan kepada Allah maka kita akan awalnya merasa malu ya bukan berarti tidak ikhlas ketika orang merasa malu ketika berbuat maksiat harus malu maka bagaimana caranya ya carilah teman-teman yang baik ya sehingga bisa mengimbangi lingkungan yang tidak memiliki rasa malu karena bukan berarti ketika di lingkungannya tidak ada, ada rasa malu, kemudian kita pun juga tidak malu untuk melakukan perbuatan maksiat. Jangan. Ya, ya. Demikian. Nah, Ustaz. Baik, kembali kita akan angkat Ustaz dari penelpon kita dengan Abu Fauzan di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mbak. Tepatnya gini, Ustaz. Uh, bagaimana hukumnya apabila kita ingin melewati suatu tempat hmm, apa? mohon diulang pak dan agak dikeraskan pak suaranya pak mohon oh, iya, diulang ya, begini pak Ustaz uh, apabila kita melewati suatu tempat yang ibaratnya itu angker gitu ya terus kita mengatakan numpang-numpang gitu yang dimaksudkan uh, ah, macam izin kita, gitu pak ya iya izin lewat gitu pak ya iya pertanyaannya boleh atau tidak gitu pak ya iya iya iya Terima kasih Abu Fauzan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Uh, bagaimana ya kalau misalkan lewat tempat yang angker di gunung, di lembah, di hutan, di pohon yang gede atau tempat-tempat yang angker numpang-numpang lewat ya, itu hukumnya haram ya dan bisa terjerumus kepada kesyirikan karena apa karena dia khawatir, takut dan minta perlindungan kepada yang jaga yang biasa dikenal dengan yang yang borakso di situ ya dan Allah berfirman bisa dibuka dalam surat Jin surat Al Jin ya pada ayat yang ke-6 wa annahu kana dan minal insi ya'udzuuna bi min al jinni fazaduhum rahaqa adalah dulu sebagian manusia itu minta perlindungan kepada jin dan itu menambah lemah pada manusia dan menambah kuat kepada jin. Nah, maka kalau orang misalkan lewat di tempat yang angker, ya numpang-numpang, permisi, jangan ganggu saya, maka itu hukumnya haram dan bisa terjerumus kepada kesyirikan. Ya, karena itu bisa kesyirikan, karena itu isti'adzah. Ya, itu syirik hukumnya, syirik. Ya, yaitu menyekutukan Allah, karena isti'adzah hanya kepada Allah. Bagaimana dalam keluarnya ya maka Nabi mengajarkan kepada kita kalau kita lewat di tempat yang angker maka bacalah a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma ya ya Allah aku berlindung kepada kalimat-kalimatmu yang sempurna dari kejelekan makhluk karena orang dulu di zaman jahiliyah dulu ketika melalui lembah-lembah itu kalau lewat dia minta jangan diganggu yang yang kalau kita kenal sekarang yang borak soalnya itu yang jaga itu. Ya. Kalau misalkan uh, Gunung Merapi minta perlindungan kepada Mbah Marijan ya. Itu syirik menyekutukan Allah. Ya, enggak boleh karena yang menjaga Allah Wa'lam anna al-ummata law ijtama ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. kata Nabi, seandainya semua manusia itu berkumpul bersatu untuk memberikan manfaat menolongmu tidak akan mungkin bisa kecuali sudah ditetapkan Allah. Dan seandainya mereka bersatu ya untuk mencelakakanmu tidak mungkin bisa kecuali sudah ditetapkan Allah ya tenda sudah di, di, diangkat dan buku sudah ditutup Nabi juga SAW bersabda ma kalam kalam yakun liyukhti'ak wa ma akhta kalam yakun liyusibak apa saja yang akan menimpamu tidak akan pernah meleset dan apa yang tidak, yang tidak menimpamu tidak akan pernah menimpamu maka sebagai seorang muslim tidak boleh haram hukumnya bahkan itu kesyirikan menyekutukan Allah, berlindung kepada selain Allah, numpang-numpang permisi-permisi tidak boleh. Ya, tidak boleh di dalam agama. Apa bacanya? Ya kepada Bapak yang bertanya, mudah-mudahan bisa menghafal doa yang pendek ini yaitu saya ulang, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna ya dari apa? Dari kejelekan makhluk Nah, di sini menunjukkan bahwa kalimat Allah, kalam Allah itu bukanlah makhluk. Sehingga kita berlindung kepada kalimat Allah, kepada kalam-kalam Allah, kepada firman Allah. Jadi kalam Allah itu laisa makhluk. Al-Qur'an bukan makhluk. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq makhluk. Ya. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah dari apa? Dari kejelekan makhluk. Mudah-mudahan eh, Bapak yang bertanya ya bisa mencatatnya atau bisa mengingatnya demikian. Nah, Ustaz. Jazakumullahu khairan atas jawaban antum Ustaz. Dan selanjutnya kami akan kembali angkat dari penelpon kita Ustaz di Cikarang dengan Abu Naya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan, Pak. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, sebelum Anda mengenal pemahaman salafus soleh ini, Anda pernah ngambil KPR. Jadi rumah Anda ini prosesnya lewat kredit melalui bank konvensional yang Anda pakai saat ini. Nah untuk sikap Anda selanjutnya gimana ya? Karena kan ini berarti terlibat riba ya. Iya. yeah. Hmm. Kemudian untuk kelanjutannya itu gimana mau di berhentikan atau mau diteruskan aja lagi atau gimana? Iya, cukup Abu Naya. Ah, iya. Oke. Okay. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan menambahkan kesemangatan bagi kita semua terutama bagi antum yang bertanya untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah. Maka kalau memang bisa dilunasi segera dilunasi ya, kalau memang tidak bisa maka Uh, kalau antum eh, bisa berhenti maka berhenti kalau memang ada jalan keluar kalau enggak ya bayarlah ya sesuai dengan jangan sampai kena bunganya ya karena masalah kredit cash dan kredit itu memang uh, para ulama berbeda pendapat ya kalau kesekian kalau dari sekian selama anda tidak kena bunga ya mudah-mudahan Allah swt uh, eh, memaafkan ya dan memang semua perumahan sekarang itu nggak lepas dari itu ya kemudian ya alhamdulillah ya ada teman-teman yang uh, bisa apa namanya mencoba untuk me mencari jalan keluar dari itu ya dengan adanya apa namanya uh, kayak mutiara insan yang sudah dijalankan oleh teman-teman semoga Allah memberikan apa namanya ridhonya dan memberikan apa uh, jalan keluar kepada kaum muslimin dalam masalah ini ya dan semoga kita semua tidak hanya satu persoalan ini yang pasti ketika Allah melarang sesuatu ya itu pasti ada jalan keluar ya demikian Allah alam. Nah Ustaz. Baik kembali kita angkat angkat Ustaz dari pertanyaan melalui telepon kita Ustaz dengan Umu Nadia di Sukatani. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullah. Iya silakan Umu. Ini Pak Ustaz, anak menanya masalah orang tua anak Pak Ustaz kemarin-kemarin kan ya. dia rajin sekali sholat Pak Ustaz. Tapi sekarang dia pikirannya agak terganggu gitu Pak Ustaz. Kalau disuruh sholat susah sekali Pak Ustaz. Iya. Terus anak jadi bingung Pak Ustaz. Iya, iya, iya. Gimana? Iya, cukup iya, umum ya. Anak harus berbuat apa perusahaan? Ustaz? Oh, iya, cukup. saya Pak Ustaz ya. Iya, terima kasih Ummu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Omar yang tadi yang sulit jajak surat siapa? Suami atau orang tuanya Ustaz? Orang, orang tua. iya iya, Ustaz. Iya. ya memang e, banyak kasus-kasus seperti itu, maka jangan-jangan putus asa karena apa? Karena Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan sudah sering terjadi dan banyak pertanyaan yang semisalnya, namun tentunya tetap kita jawab ya banyak orang tua orang tua yang tadinya sulit bahkan e, memusuhi ya, kita tapi alhamdulillah akhirnya bersama kita dengan cara apa tidak bisa tidak dengan doa ya pernah tahu kisah dan sering juga kita dengarkan kisah Abu Hurairah dengan ibunya di mana ibunya ini bukan hanya nggak sholat tapi dia tidak mau diajak untuk masuk kepada agama Islam ya dan Abu Hurairah merayunya namun ibunya ya tidak mau bahkan mengatakan sesuatu yang menyakitkan kepada Abu Hurairah di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas apa? Lantas uh, beliau menangis Abu Hurairah dan datang kepada Nabi supaya minta didoakan. Ya. Dan Nabi mendoakannya. Ketika Abu Hurairah sudah pulang sampai di pintu, apa kata ibunya? Wah Abu Hurairah tunggu dulu. Ya. Dan ibunya mandi Ya, Abu Hurairah mendengar gemerci air setelah mandi selesai keluar langsung mengatakan Abu Hurairah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan dia bersaksi ya untuk masuk kepada agama Islam. Melihat kenyataan seperti itu, Abu Hurairah menangis karena bahagianya ibunya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan datang menyampaikan kabar gembira tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan putus asa ya doakan dan selalu berbuat baik kepada orang tua apapun perbuatan orang tua bahkan kalau orang tua itu mengajak kita untuk melakukan sesuatu dari kesyirikan menyekutukan Allah maka tetap kita berbuat baik kepadanya dan tidak taat terhadap perintah tersebut. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa in jahadaka an tusyrika bima laysa laka bi'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila keduanya yaitu orang tua tersebut menyuruhmu mengajakmu ya jahat di sini menyuruh dengan sebenar-benarnya dengan dengan paksa ya untuk menyekutukan aku maka jangan taati tapi tetap pergauli mereka dengan baik ya dan ketika dia tidak sholat diajak belum sabar sabar hidayah Allah kapan yang akan datang tidak, tidak tahu ya dan jangan lupa dengan berdoa jangan remehkan yang namanya doa untuk segala urusan apa saja jangan remehkan doa ya kullu doa adalah segalanya bagi kita ya dan Allah akan mengabulkan doa kita jangan sampai kita merasa bagaimana saya harus berdoa putus asa jangan bahkan itu bisa berdosa kalau kita putus asa dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikata oleh Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah taala bahwa yang paling membahagiakan seseorang apabila karunia Allah yang paling besar bagi seorang adalah apabila dia menjadi perantara orang-orang terdekatnya mendapat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala la'an yahdi Allah bika rajulan wahidan khair laka min humrin na'am engkau menjadi perantara seseorang mendapat hidayah Allah itu lebih baik daripada onta merah. Maka kepada ibu yang bertanya jangan putus asa ya. Pertama, saran saya adalah berdoa kepada Allah. Doakan ibu, doakan ayah, doakan saudara. Yang kedua tetap berbuat baik ya. Jangan sampai melihat mereka seperti melihat uh, sesuatu yang menjijikkan ya. Tapi lihatlah dengan pandangan kasih sayang. Demikian awal. Nah Ustaz, baik selanjutnya kami akan angkat Ustaz dari penelpon kembali di Ceketing Udik dengan Umu Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umu. Ini mau bertanya, saya ada saudara yang yang terkena ya ciri-cirinya terkena ilmu sihir. Saya lihat kayak gitu, gimana cara menyadarinya ya Pak Ustaz? Iya, cukup umum ya. Melakukan ya. Terkena atau melakukan ya. Terkena Ustaz, terkena ilmu pelet Ustaz. Terkena gitu. Nah, iya, terima kasih Muzahran. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ustaz. Baik, terkena tersebut ya dirugi Ya, iya, dirugi ya Dengan cara apa? Dengan dibacakan Al-Qur'an, ya. Sebagaimana firman Allah, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin kami turunkan Al-Quran ini sebagai obat dan rahmat bagi orang beriman. Sifakun, ya. Di sini, ya obat umum, nakiroh. Baik obat itu untuk yang batin maupun yang fisik. Ya. Dan Nabi juga bersabda, ala ba'sa fi Rukam, yakun fi syirkun. Tidak apa-apa rugi selama tidak ada kesyirikan. Maka yang kena seperti itu ya bacakan surat Al-Baqarah, ya, bacakan ayat kursi. Kalau bisa baca sendiri, baca sendiri, baca ayat baca surat al-ikhlas, baca surat al al falak, baca surat an Demikian Ahwar. Nah. Dan juga jangan lupa suruh baca zikir pagi dan petang dan jangan lupa kerjakan kewajiban-kewajiban ya. Orang yang begitu karena jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kena pelet ya. Kalau dia dekat dengan Allah tidak akan ada yang bisa mengganggunya. Nah, la yadurruhu ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Demikian Allah. Nah, Ustaz. Baik, selanjutnya kembali kami angkat dari pesan singkat, pertanyaan pesan singkat Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustaz, Ana adalah hamba Allah di Bekasi. Ustadz, Ana mempunyai seorang saudara yang sudah lama mengaji, kurang lebih hampir 10 tahun. Akan tetapi istrinya kadang tidak memakai jilbab syar'i, kadang memakai jilbab biasa dan keluar rumah masih suka tabarut. Begitu pula dengan anak perempuannya memakai jilbab yang gaul uh, di rumahnya, tidak lepas dari acara tidak lepas menonton film-film sinetron di TV. Ah, kata saudara Ana sudah beberapa kali menasihati, akan tetapi mereka tidak menuruti. Apakah saudara Ana termasuk Dayus karena tidak tegas terhadap keluarganya? Mohon sekali eh, penjelasannya Ustaz. Jazakallah khairan. Silakan Ustaz. Iya yang namanya pakaian yang syar'i adalah yang menutupi auratnya dan sebagaimana Allah berfirman ya ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina min jalabibihin katakan wahai nabi katakan kepada istrimu istri-istrimu anak-anak perempuanmu dan wanita orang beriman agar mereka menutupi badannya dengan jilbabnya dan jilbab maksud jangan sampai kelihatan lekuk-lekuk badan, ya, tertutup semuanya. Ya. Kemudian tadi masih pakai pakaian, Nabi mengatakan ada orang pakai pakaian lebih lanjang. Tapi telanjang ya. Al kasiatil ariyat, wanita yang pakai pakaian tapi telanjang. Ya, di antaranya dengan ketat dan seterusnya juga uh, janganlah tabarrud wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah janganlah berhias seperti perhiasan berhiasnya eh, orang-orang jahiliyah kemudian nonton-nonton seperti itu apakah dia sudah menasehati masih dikatakan adayus ya adayus itu kalau tidak ada kecemburuan kalau masih ada kecemburuan ya tidak namun bagaimana ya bersabar dulu ya bersabar karena sudah anak dan istri bersabar ya e, sampai benar-benar Allah swt memutuskan perkaranya ya dan berdoa dalam segala hal apa saja jangan lupa dengan doa kepada Allah karena Nabi mengatakan inna kuruba bani adam fi isbi'ai asabi al rahman yasrifuha itu yasha rawahu muslim bahwa hati hati anak Adam itu berada di antara jari jemari Allah kapan Allah memalingkannya maka kita doa semoga hatinya dipalingkan kepadanya. Dan Alhamdulillah sudah banyak bukti seperti itu. Demikian Allah. Nah Ustaz, baik kembali akan kami angkat Ustaz dari pesan singkat kembali pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh tidak membaca A'udzubika limatillahi tamma khalaq ini dibaca untuk berlindung dari orang yang menzolimi kita Ustaz dari Hana Sukran, silakan Ustaz. Iya, nggak ada masalah, boleh. Iya, boleh dibaca seperti itu. <clears throat> Dan e, doa yang perlu juga dilakukan untuk mengantisipasi adalah ketika keluar rumah kita berdoa Allahumma inni a'udzubika an adilla au dhalla au azilla au zalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya hadisnya sahih Ya Allah aku berlindung kepada engkau dari menyesatkan orang lain atau disesatkan orang lain. Aku berlindung kepada engkau dari menggelincirkan orang lain atau digelincirkan oleh orang lain. Dan aku berlindung kepada engkau dari mendolimi orang dan didolimi oleh orang. Dan aku berlindung pada engkau dari membodoh bodohi orang dan dibodoh-bodoh oleh orang lain. Maka itu juga bisa kita membacanya. Demikian ya Allah. Nah, Baik, Eh, kembali, kami angkat dari pesan singkat, pertanyaan pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkadang rasa malu itu ada pada diri kita, tapi terkadang dia hilang begitu saja. Adakah kiat yang kiat-kiat yang bisa menjadikan rasa malu itu senantiasa ada dalam hati kita Ustaz? Dari Adi di Jakarta. Syukuran jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Iya, tentunya rasa malu di sini adalah rasa malu yang yang benar ya, bukan karena ada dua orang la yata'allama la yata'allama ilma ya, mustahil wa mustakbir tidaklah belajar, bisa belajar ilmu mustahin dan mustakbir orang yang malu dan orang yang sombong ya malu di sini dalam pengertian ya untuk tidak belajar ilmu, tidak bisa belajar ilmu orang yang malu bertanya tidak tentang kebaikan adapun malu yang dimaksud al haya minal iman syubatun minal iman itu merasa malu merupakan sebagian dari iman adalah ketika melakukan perbuatan dosa atau meninggalkan perbuatan taat ya dia merasa malu Nah itu yang dimaksud. Nah bagaimana bisa memperbesar itu adalah yaitu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya dengan cara apa maka tidak tidak bisa tidak ikhwan ya lah semuanya yang bisa menambahkan rasa malu ilmu lah yang bisa menambahkan rasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu taala ya dengan ilmu bagaimana kita datang ke majelis ilmu ya kalau orang sudah jauh dari majelis ilmu ya akan hilang ya, akan lenyap darinya rasa malu demikian Allah Ya, ya nah Ustaz. Baik, uh, kembali akan kami angkat Ustaz dari penelpon kita Ustaz di Keranji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Ya, mau nanya ini Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, mau nanya nih. Banyak kan sekarang apa namanya orang nikah yang sedang hamil jalan keluarnya terus gimana tuh Pak Ustaz? Iya. Ya cukup Pak. Iya, ya, gitu terima kasih Pak. Iya, ya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. iya sadar lidariah untuk menghindari kemungkinan terburuk karena kalau orang sekarang sudah dengan tidak malu maka kalau dia menghamili dulu pasti nanti orang tuanya mau ya. kalau memang ketika minta belum dikasih misalkan melamar ditolak belum dihamili dulu naudzubillah min dalik atau ya itu tadi jalan keluarnya ya hindarkan ya dari apa dari perkara perkara yang bisa menghantarkan kepada perzinahan pertama jangan biarkan anak saudara untuk bergaul dengan bukan mahramnya dengan pergaulan yang bebas karena sebagian bapak dan ibu itu membiarkan anaknya dibawa perempuan dibawa laki-laki bawa mobil, ya, dibawa berduaan. Subhanallah, naudzubillah min dalik. Kalau sudah baru hamil baru tahu. Ya. Baik menghamili maupun dihamili itu akan menjadi aib bagi keluarganya. Namun sekarang sudah dia bukan dianggap aib lagi, dianggap biasa. Itulah tadi sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim. Ya, kalau sudah hilang ghairah yaitu cemburu dalam hati pada terhadap agama ini, ya, maka dianggap biasa bahkan dianggap hal yang baik ya maka kalau ada orang yang begitu mendingan kita jangan dukung biar kapok tidak melakukan seperti itu Allah alam demikian apa nah Ustaz baik kembali ya. masih ada lagi apa masih ada satu masih ada kesempatan satu Ya. Masih ada kesempatan untuk pertanyaan jawab, Ustaz? Ya, mungkin terakhir ya bisa. Nah, ya. Ustaz. Nah. Baik, uh, satu pertanyaan terakhir untuk uh, dari pesan singkat, Ustaz. Baik. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah hukumnya bagi wanita yang sudah tua apakah boleh dia memakai jilbab atau tidak? Lalu apakah bila dia tidak memakai jilbab ketika karena sudah tua, ini merupakan satu hal yang menghilangkan rasa malu atau tidak? Silakan Ustaz. Ya, ya, lebih baik ya pakai jilbab. Lebih baik pakai jilbab. Itu yang bagi orang sudah menopau sudah tua. Itu lebih baiklah pakai jilbab. Karena apa? Juga masya Allah ya di zaman sekarang juga terjadi juga perzinahan ya. Seorang pemuda yang menzina nenek-nenek juga sudah banyak terjadi. Naudzubillah min Lebih baik. karena apa Karena akan lebih beribawa ya, eh, seseorang ketika dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ya akan lebih terjaga dan lebih beribawa karena kalau orang itu menyelisih perintah Rasulullah ya akan diberikan kehinaan ya, sebagaimana dalam hadis dikatakan waju'ilatid dhillu wasigor ala man khalafa amri dijadikan kehinaan bagi orang yang menyelisihi urusanku. Demikian Ahumma. Nah, Ustaz. Dan sebagai akhir pertemuan di acara ini, Ustaz, di kajian kita hari ini mungkin ada yang bisa untuk sampaikan buat ya. para pendengar semuanya, Ustaz. Silakan, yeah. Ustaz. Baiklah, kepada saudara sekalian, mari kita mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon petunjuk, memohon kekuatan kepada Allah agar kita bisa sejauh-jauhnya meninggalkan perbuatan dosa itu karena memang perbuatan dosa ini berakibat fatal bagi kehidupan seseorang ya kalau terjadi terjadi sesuatu yang menyakitkan pada pada hakikatnya sebagaimana kata e, Ibnul Jauzi tadi bahwa ketika orang merasa selamat badan dan hartanya padahal dia berbuat dosa maka riflah atau kelalaian dia itu juga merupakan akibat sebenarnya yaitu merupakan siksa tersendiri ya ketika dia lalai itu merupakan siksa termasuk siksa demikian semoga Allah Subhanahu taala memberikan uh, taufiknya kepada kita dan menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Demikian wallahu a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.